بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه استماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين فقوله تعالى خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة الملاحدة إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم بقدم بقدم العالم وأنه لم يزل وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه بقدرته ومشيئته ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازما لذاته أزلا وأبدا غير مخلوق كما هو قول ابن سينا ونصير الطوسي وأتباعهما من الملاحدة الجاهدة ملاحدة ما من الملاحدة ملاحدة من الملاحدة الجاهدين lima ittafaqat alaihi rusul alaihi musallatu wassalam wal kutub wa syahidat bihil uqulu wal fitar Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah Amma ba'du para ikhwah sekalian minggu dua minggu yang lampau kita telah menyebutkan tentang standar kebahagiaan seseorang ketika dia mewujudkan dua hal dalam dirinya. Pertama namanya at-tauhidul ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Yang kedua adalah tauhid, yang kedua adalah ibadatu wahdahu la syarikalah. Yang disebut dengan nama tauhid al-iradi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين والمشركين Lihatlah, perhatikanlah bagaimana ayat yang disebutkan sebelumnya Ya Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit dan bumi Dalam enam masa ya, Yang terdapat dalam surah As-Sajdah Allahul ladhi khalaqas samawati wal arda Wa ma bainahuma fi sittati ayyam Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya dalam enam masa. Thumma stawa 'alal arshi. Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Ma lakum min dunihi min waliyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Kalian tidak memiliki dari selain Allah Subhanahu wa taala seorang wali pun, penolong, penjaga kalian tidak pula pemberi syafaat. Adapun ayat ini berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, perhatikan ayat-ayat yang di atas. Bahwasanya ayat-ayat tersebut membantah tawaifil mu'attilin, membantah orang-orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala tawaifil mu'attilin musyrik wal musyrikin dan orang-orang musyrik yang mereka menolak Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu khalaqas samawati wal arda Allah berfirman dialah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sitta ma bainahuma dan yang terdapat di antara keduanya fi sittati ayam dalam enam masa yatadhamman ayat ini mencakup ibtalu qawlil malahidatil qailina bi khidamil alam membantah perkataan al malahidah orang-orang ateis yang mereka mengatakan bahwasanya ya alam ini berkekalan. Kata mereka alam ini ada begitu saja dan alam ini tak akan pernah binasa. Kata mereka tak ada kiamat, tak ada hari berbangkit. Ya, alam ini seperti inilah ke keadaannya. Dia akan kekal selama-lamanya dan manusia seperti ini pula. Ada yang hidup, ada yang mati, hari ini yang lahir, hari ini ada yang meninggal. Tak ada namanya kiamat kata mereka. Maka Allah mengatakan bahwasanya langit bumi itu bukan ada seperti itu saja tanpa ada penciptanya. Allah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang maha kuasa untuk membinasakan keduanya kelak di hari kiamat. Kata mereka wa annahu lam yazal. Selama-lamanya alam ini akan ada seperti ini. Banyak orang-orang ateis yang berpikiran seperti itu. Dan bagi mereka kematian hanyalah kematian selesai. Mati selesai, nggak ada urusan lagi. nggak ada namanya siksa kubur, tak ada namanya alam barzah, tak ada hari kiamat, tak ada surga, tak ada neraka. Yang beruntung adalah mereka yang di dunia ini berjaya. Ya, berhasil memiliki jabatan kekuasaan, mereka yang beruntung. Yang merugi adalah orang yang tak punya jabatan, tak punya kekuasaan dalam kemiskinan. Maka surga itu bagi mereka adalah dunia ini. Ya, mereka menganggap semuanya terjadi adalah gejala alam saja. Ini perbuatan dan ungkapan serta keyakinan orang-orang ateis al-malahidah. Ya. Apapun yang terjadi dalam alam raya ini, terjadi gempa, kata mereka ini peristiwa alam. Lempeng kerak bumi itu patah. Akhirnya terjadilah gempa yang disebut tektonik, menghasilkan tsunami. Ya, semuanya alami. Tak ada Allah yang menciptakan gempa itu semua. Ya, langit apa namanya gunung meletus semua poros alami ya hujan terjadi tak ada namanya Allah air-air laut itu menguap ke atas sehingga akhirnya meninggi ya menjadi awan dalam suhu yang tertentu dingin dihembus angin berkumpul menjadi berat turunlah titik-titik hujan enggak ada yang namanya malaikat menurunkan hujan tak ada ini kata siapa malahidah orang ateis ya komunis Komunis punya paham seperti ini, ateis tak ada Tuhan. Wa inna Allah laisa mustawiyan 'ala arsi, Tak ada Tuhan yang bersemangat aras kata mereka. Wala uh, kata mereka wa anna Allah subhanahu lam yakhluqhu wa masyiatihi. Alam ini enggak pernah diciptakan Allah. Tak ada padanya kekuasaan Allah, ya. Tak ada padanya kehendak Allah. Dia terjadi begitu saja sendirinya. Dari dahulu telah ada alam. Alam ini kekal ya sebagian mengatakan dahulu ya ada teori-teori mereka sebutkan teori apa namanya Big Bang lah pecahnya ya akhirnya jadilah berbagai macam bintang-bintang ada yang mengatakan alam ini telah ada seperti ini tak akan pernah sekalipun binasa dan dia kekal selama-lamanya ya kata mereka waman asbata minhum dan diantara orang-orang yang tersesat ini kaum malahidah yang mengingkari eksistensi Allah swt. Wa waman wa man athbata Rabbi. Ada yang mengatakan Tuhan itu memang ada. Mereka mengatakan ada Tuhan, tapi ja'alahu laziman lidatihi azalan wa abadan ya ghairu makhlukin. Kata mereka, hakikat daripada alam raya ini dialah Tuhan itu sendiri. Subhanallah. Semua yang ada dalam alam semesta ini dialah Tuhan yang hakiki. Ya. Seluruh alam ini bukan makhluk, tapi dia adalah hakikat daripada Tuhan. Ya, yang tampak pada bentuk alam semesta inilah dia Tuhan. Ya. Kata mereka bahwasanya alam ini dialah cerminan daripada Tuhan itu sendiri. Ini orang-orang ya ahli filsafat yang mengatakan demikian dan ini pun dikembangkan oleh orang sufi yang bernama Ibnu Arabi yang mengatakan bahwasanya alam ini semuanya adalah merupakan wujud Tuhan belaka. Ya, hakikatnya adalah Tuhan. Kama huwa qaulu Ibnu Sina wan Nasir Tusi wa atba'uhuma. Ungkapan ini juga adalah ungkapan orang-orang seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah orang yang tercela dalam bab akidah, menyimpang akidahnya. Ya. Demikian juga Nasir Tusi dan para pengikut keduanya minal malahidil jahidin lima ittafaqat alaihi rusul. Mereka lah orang-orang yang mengingkari apa-apa yang telah disepakati para rasul alaihi wassalatu wassalam wal kutub disepakati oleh kitab-kitab suci ya wa syahidat bihil uqul wal fitar dan telah dipersaksikan kebenarannya akal-akal rasio-rasio yang sehat dan fitrah-fitrah yang lurus. Naam. Wa qawluhu ta'ala thumma istawa 'alal 'arsy يتضمن إفطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى العدم وإن الله ليس مستويا على العرش مستويا وإن الله ليس مستوي مستويا مستويا وإن الله ليس ليس مستويا على عرشه ولا ترفع إليه ولا ترفع ولا ترفع إليه الأيدي ولا يسعد إليه الكلم الطيب ولا رفع المسيح رفع ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه ولا عرج برسوله محمد برسوله ولا عرج برسوله برسوله مفرد ولا عرج ولا عرج برسول برسول برسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا ينزل ولا ين ولا ولا ينزل ينزل ولا ينزل من عنده جبريل عليه الصلاة والسلام ولا غيره ولا ينزل هو كل ليلة كل ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخافه, يخافه ولا يخاف عباده من الملائكة وغير وغيرهم من فوقهم ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا بأبصارهم من فوقهم ولا تزوج الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق إلى فوق إلى فوق كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجامعه مجامعه في أعظم مجامعه في في حج fi hujjatil wada'i ilaihi fi hajjatil wada'i ilaihi wa ja'ala yarfa'u isba'uhu ila as-sama'i wayan wayan wayankibuha ila wayankibuha wayankubuha ila an-nasi wa yaqul Allahumma ashhud Allahumma ashhud Allahumma ashhad. Nah, wa qawluhu ta'ala. Kemudian firman Allah, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Setelah Allah menyebutkan dirinya menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Allah berfirman, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Kata beliau, "Yatadammanu ya ayat ini mencakup ibtalu qaulil mu'attilati wal jahmiyah, menolak, membantah pendapat, ungkapan orang-orang al-mu'attilah yang menafikan sifat bagi Allah wal jahmiyah ya yang menolak pendapat mu'attilah dan pendapat kelompok jahmiyah jahmiyah adalah kelompok yang dinisbatkan kepada Jaham bin Sofwan Jaham bin Sofwan ini mengatakan Allah tak bersifat tidak ada sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada Tuhan yang di langit sana tidak ada apapun di atas aras dan seterusnya namanya adalah Jaham bin Sofwan dan dia mengambil akidahnya dari orang Yahudi yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyihir Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya dan Jaham bin Sofwan ini punya murid yang begitu terkenal namanya Ma'bad al-Juhani ya dan Ma'bad Juhani ini inilah yang disembelih oleh Abdullah al-Qasri ya Al-Abbasi pada hari raya e, Ja'ad bin Dirham nah, yang disembelihnya Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham inilah murid daripada Ma'bad Al-Juhani yang disembelih Abdullah Al-Qasri di hari raya. Berkata Abdullah Al-Qasri, "Dhuhru dhuhayakum." Sembelihlah hari ini kurban-kurban kalian. Wa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham. Aku akan sembelih Ja'ad bin Dirham. Karena dia menolak Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada Musa, dia menolak Allah berkata-kata, menolak sifat kalam karena dia menolak adanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Inilah pengikut daripada Jahmiyah, Jaham bin Safwan. Yaq alladzina yaquluna mereka ini mereka mengatakan laisa 'alal 'arsy syai'un. Tak ada apapun di atas aras, tak ada Tuhan di atas aras. Apa di atas aras tak ada? Siwal Adam tidak ada apapun di atas arus kecuali tiada. Wa Allah laisa mustawiyan 'ala 'arsy. Kata mereka, tidak ada Tuhan yang bersemayam di atas Tuhan enggak layak bersemayam, tak layak diberi sifat. Jika bersemayam berarti bertempat. Jika bertempat berarti dia seperti makhluk. Ya. Ungkapan-ungkapan semuanya hanyalah kembali kepada logika-logika sempit. Kalau andai kata dia bertempat, bagaimana ceritanya Tuhan ketika belum ada tempat? Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ungkapan-ungkapan batil. Ya. Kata mereka, "Laisa 'ala 'arsy syai'un." Tak ada di atas arsy apapun jua, siwal adam, kecuali ketiadaan. Wa inna Allah laisa mustawiyan 'ala 'arsy. Tak ada Tuhan yang di atas arsy. Di mana Tuhan kalian? Mereka bingung menyipati di mana Tuhannya. Ada yang mengatakan di mana mana Tuhan, sebagaimana pendapat Al-Malahidah yang menyatakan semua ini Tuhan. Ya, yang dimasyhurkan oleh Ibnu Arabi Ya. Ada yang mengatakan dia tak disipati di atas, tak disipati di bawah, tak disipati di dalam alam, tak disipati di luar alam. Dan akhirnya intinya tidak ada Tuhan. Ya. Jika ditanyakan kepadanya sifati Allah, dia bilang Tuhan yang tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak jauh, tidak dekat. Subhanallah. intinya apa? Tak ada. Wala turfa'u ilaihil aidi kata mereka tak layak diangkat tangan ke atas. Subhanallah. Mereka menyelisih dalil mutawatir dari Nabi mengangkat tangan ketika berdoa secara mutawatir. Subhanallah. Ya. Mereka menolak dalil, mereka menolak fitrah manusia. Ingatlah ketika Al-Imam ibnu Juwayni, Al-Imam eh, Al-Juwayni rahimahullah, Imamul Haramain ketika menceritakan tentang Allah tak layak dikatakan di atas dan seterusnya berkatalah ketika itu seorang dari negeri yang jauh dan dia adalah orang badui ya dia katakan wahai imam engkau mengatakan Tuhan taat di atas tapi coba ajarkan aku bagaimana menolak fitrahku ini andai kata aku merasa butuh kepada Allah aku berdoa kepadanya aku mengangkat kedua tanganku ini bagaimana menolak ini Ya, sementara Imam Juwaina juga mengangkat tangannya ketika berdoa. Ketika itu dia pun turun dari kursinya dan dia berkata Hayyaronil hamadani. Sungguh dia membuatku bingung. Dan itu yang dikatakan para ulama sebab kenapa akhirnya Imam Juwaini kembali kepada akidah Ahlussunnah sebelum wafatnya. Kata mereka tak layak diangkat tangan ke atas berdoa, wala yas'adu ilahil kalimut tayyib. Tak ada yang namanya naik kepada Allah kalimat-kalimat yang baik. Ya, sementara Allah sendiri yang mengatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfuu yarfa'uhu kepada Allah lah naik semua kalimat-kalimat yang baik dan segala amal-amal saleh diangkat Allah kepadanya Allah yang mengatakan demikian dikatakan tak ada Allah di atas tak ada amalan naik ke atas dia bantah Quranul Karim subhanallah ya dia bantah sejumlah daripada hadis-hadis Nabi yang mengatakan setiap minggu para hadis, pada hari Kamis diangkat amal manusia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak banyak hadis, dia tolak banyak ayat dengan logikanya yang sempit. Dianggapnya ini semua mustahil Allah di atas. Kata dia, "Wala rufi al-Masih alaihi wasallam ilai." Tak ada yang namanya al-Masih diangkat ke langit, tak ada. Tak ada Tuhan di langit. Kemana mau diangkat Isa al-Masih? Subhanallah. Dia dustakan ayat Allah ilaih, tetapi Allah mengangkat Isa kepadanya. Kemana angkat Isa? Kepada Allah Subhanahu wa taala di langit. Kata dia tak ada hingga tak ada Isa diangkat ke langit. Subhanallah. Apa kata mereka? Wala 'urija bi rasulih Muhammad sallallahu alaihi Tak pernah ada peristiwa mi'rad Nabi diangkat ke atas mengambil perintah salat tak ada. Kenapa? Tak ada Tuhan di langit. Tak ada Tuhan di atas. Jadi tak ada Nabi berjumpa Allah, tak ada. Yang kupan siapa ini? Mereka. Al-Mu'attilah dan Jahmiyah. Wala ta'arujul malaikatu warruh ilaih. Tidak ada yang namanya malaikat-malaikat naik kepada Allah, tak ada. Dia bantah sejumlah ayat. Ta'arujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril dalam hitungan 50 ribu tahun jika menghitungnya dalam surah Al-Ma'arij. Kata dia, kata yakni kaum muattil dan Jahmiyah, wala yanzilu min indih Jibril alaihi salam. Tak ada yang namanya Jibril turun dari Allah Subhanahu wa Kenapa? Karena Allah enggak ada di atas. Subhanallah. Wala ghairu ta pula yang lain-lainnya dari malaikat-malaikat. Wala yanzilu huwa kullalailatin ila sama. Tak pula dia Allah turun ke langit dunia tiap malam tak ada. Karena tak ada yang di atas bagaimana turun? wala yakhafuhu ibaduhu minal malaikah wa ghairuhum. Mereka mengatakan tak ada malaikat-malaikat takut kepada Allah di atas mereka. Tidak pula hamba-hambanya. Mereka tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tentang malaikat-malaikat Allah yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Ini malaikat-malaikat kata mereka tak ada yang takut kepada Allah di atas. Berapa banyak ayat yang dia ingkari. Ya, وغيرهم من min ولا يراه المؤمنون في الدار fid kata mereka tak akan ada orang mukmin melihat Allah di hari kiamat tak ada andai kata kita melihat Allah berarti Allah pada satu tempat berarti Allah sama dengan makhluk tak ada melihat Allah hari kiamat subhanallah maka maka mereka sangat layak tidak melihat Allah hari kiamat karena mereka mendustakan ayat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan tafsir ayat tentang orang-orang kafir, kala innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Ingatlah sekali-kali tidak sesungguhnya mereka kelak orang-orang kafir pada hari kiamat akan dihijab untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kata Syafi'i rahimahullah. Ini menunjukkan terkala Allah menghijab orang-orang kafir maka Allah akan menyingkap dirinya, wajahnya untuk dilihat oleh orang-orang mukmin. Subhanallah. Kata Allah, wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah itu terang benderang ila rabbiha melihat kepada Tuhannya. Ila rabbiha nadhira Ya, kata-kata nadhara ila maka maknanya melihat dengan mata. Ya. Mereka mendustakan banyak hadis. Nabi yang mengatakan innakum satarawna rabbakum kalian akan melihat Tuhan kalian. Subhanallah. Iyanan dengan mata kepala kalian. Kata mereka kalau Tuhan dilihat berarti dia pada satu sisi. Karena nggak mungkin dilihat kecuali pada satu sisi. Kalau dia pada satu sisi berarti dia ada pada tempat. Kalau andai kata dia ada pada tempat berarti dia makhluk. Akhirnya apa? <laughs> Tak ada Tuhan. Subhanallah. Bahaya wallahi. Bahaya ketika logika menundukkan dalil. Seharusnya dia tunduk kepada dalil. Ini enggak. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ولا تجوز ولا تجوز al-isyaratu ilaihi bil asabi ila fawq kata mereka tak boleh nunjuk ke atas seperti ini tak boleh bahkan sebagian mengkafirkan orang yang menunjuk gini kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa karena Allah tak layak ditunjuk ke atas kalau ditunjuk ke atas seperti engkau menyatakan Allah bertempat andai kata engkau menyatakan Allah bertempat engkau menyatakan Allah makhluk andai kata engkau menyatakan Allah makhluk engkau kafir ujungnya Tak boleh seperti ini kata mereka. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Ya, kama asyara ilaihi Nabi sallallahu Padahal Nabi menunjuk di mana fi a'zami majami'ihi pada perkumpulan yang paling besar haji wada fi hajjatil wada. Wa ja'ala yarfa isba'ahu ila sama setelah Nabi menyampaikan pesan-pesannya kepada umatnya, dia angkat tangannya ke langit wa yunakibuha ila nas, dia ulangi seperti ini. Dia katakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Subhanallah. Nabi yang mengangkat tangannya. Dia katakan tak ada Tuhan di atas. Subhanallah. Ini yang akan kita bahas ikhwatul kiram rahimakumullah. Naam, iqra. Qala syihul Islam رحمه الله تعالى وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعام وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نفس وتعالى وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على hasbuk. Qala Syekhul Islam, betulkan mikrofonnya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam rahimahullah. Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abdul Halim, Ibnu Abdul Salam Al-Harrani. Wa hadza kitabullah. Inilah namanya kitab Allah, Quran min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Wa sunnatu rasulihi. Dan inilah sunnah rasulnya wa amatu kalamin sahabati wa tabi'in dan inilah kebanyakan perkataan para sahabat dan para tabi'in wa kalamu sa'iril aimah dan ini pula perkataan seluruh para ulama-ulama mamlu'un bima huwa nassun au zahir penuh baik secara eksplisit terang-terangan dalam bentuk nas yang tertuang ataupun zahir yang mengarah kepadanya fi anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa kulli syai'in bahwasanya Allah di atas segala sesuatu. Wa annahu fawqal 'arsy, dia di atas 'arsy-Nya. Fawqas samawat, di atas seluruh langit. Mustawin 'ala 'arsyih, bersemayam di atas 'arsy-Nya. Kemudian mulailah Ibnu Qayyim menyebutkan dalil-dalilnya. Iqra. Mithlu qawlihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu salihu yarfa'uhu. Hasbuk. Mislu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah dalam surat Fatir pada ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib Kepada Allah jualah naik semua perkataan yang baik-baik. Zikir kita naik ke atas, tasbih, tahlil. Bacaan Quran kita naik ke atas, amar ma'ruf nahi munkar naik ke atas, nasihat naik ke atas wal amalu salihu yarfa'uhu dan amal-amal salih dia yang angkat kepadanya ke atas kemana apakah hilang kemana ke atas kepada Allah dihadapkan kepada Allah jalla wa subhanallah untuk apa dibawa ke atas kalau bukan di sana Allah jalla wa ala diperlihatkan kepada siapa na'am wa ala إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ Wa qawluhu ta'ala lihat juga firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 55 Idh qala Allah tatkala ingatlah tatkala Allah berkata ya Isa wahai Isa inni mutawaffika aku akan menidurkanmu wa rafi'uka ilayya dan akan mengangkatmu kepadaku mengangkatmu kepadaku kepada Allah Jalla wa ala di bawah Isa bin Maryam. Subhanallah. Naam. Wa qauluhu ta'ala bar rafa'ahu ilaih. Ya, demikian juga firman Allah dalam surah An-Nisa pada ayat 158 ketika mendustakan orang-orang Yahudi yang mengklaim mereka membunuh Isa bin Maryam. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allah ilaihi," tapi tidak mereka bunuh, Hakikatnya Allah mengangkatnya kepadanya, mengangkat Isa kepadanya. Mengangkat kepadanya berarti Allah di atas. Naam. Wa qauluhu ta'ala fil ma'arij ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Wa qauluhu ta'ala Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij yang artinya adalah tingkatan atau jenjang. Dzil ma'arij dia memiliki al-ma'arij tempat yang berjenjang di atas sana. Ya, memiliki tempat yang berjenjang, langit berjenjang ke atas. Di atasnya ada kursi, di atasnya ada arasy Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Senantiasa naik kepada Allah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril yang disebut dengan bahasa Arabnya ar-ruh. Kepada Allah tabaraka taala naik malaikat-malaikat. Dalam hitungan manusia jika dihitung 50 ribu tahun kata Allah. Subhanallah menunjukkan betapa jauhnya ya perjalanan Jibril dan para malaikat-malaikat kepada Allah betapa cepatnya mereka kalaulah dihitung dengan hitungan bumi makhluk di bumi malaikat-malaikat sampai kepada Allah dalam hitungan berapa 50 ribu tahun tiap hari turun kepada kita malaikat dan naik kata Nabi ya ta'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatan bin nahar berganti-gantian turun kepada kalian menjaga kalian malaikat-malaikat pada waktu pagi dan pada waktu sore dan pada waktu pagi hari dan seluruhnya kumpul ketika salat fajar dan salat isya eh salat asar ketika asar naiklah malaikat-malaikat malam eh naiklah malaikat-malaikat siang kepada Allah Subhanahu wa taala bergantian menjagalah malaikat-malaikat malam. Ketika sholat fajar, mereka kumpul kembali di bumi ini. Kemudian naiklah malaikat-malaikat malam. Begitulah setiap hari. Dalam hitungan manusia 50 ribu tahun. Subhanallah. Kemil. Wa qawluhu ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal Ar. thumma ya'ruju ilaih dalam surat sajadah yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi Allah mengatur seluruh urusan dari langit ke bumi thumma ya'ruju ilaihi kemudian naiklah kepada Allah Subhanahu taala malaikat-malaikat Allah Subhanahu taala fi yaumin kana miqdaru alf dalam hitungan seribu tahun dalam surat as-sajdah Naam wa qawluhu ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim Wa qawlu ta'ala Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 50, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim." Mereka itu para malaikat-malaikat takut kepada Allah Tuhan mereka yang di atas mereka. Orang-orang Jahmiyah mengatakan tak ada Tuhan di atas. Jangan disifati di atas. Yang mengatakan Tuhan di atas berarti dia mujassim. Berarti dia menyamakan Allah sama dengan makhluk. Berarti dia kafir. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka mereka mengatakan zahir Quran kufur. Itulah dia. Dan itu perkataan wallahi, itulah perkataan Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah sebelum kembali kepada akidah Ahlussunnah Jamaah. Dia katakan yang memahami Quran secara secara zahirnya akan terjerumus kepada kekufuran. Perkataan yang sangat dahsyat. Subhanallah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Akhirnya dia lihat dia buat bait-bait syairnya penyesalan yang berkepanjangan telah terjebak mempelajari ilmu kalam sehingga tak tahu kemana arah sehingga dia ber yakni e, bersedih dan dia mengucapkan aduhai kalaulah ku mati sebagaimana akidah al-ajais akidah orang-orang tua di negeri ini yang mereka tidak mempelajari ilmu kalam subhanallah ya andai kata kata mereka Quran dipahami secara zahirnya kafir kalian Allahu akbar berarti Quran ini menyesatkan menurut mereka subhanallah nah wa qawluhu ta'ala هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات Wa qauluhu ta'ala juga firman Allah tabaraka ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang terdapat di bumi ini. stawa ilas sama. Kemudian dia ke atas. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia bermaksud menciptakan langit dan dia sempurnakanlah tujuh lapis langit. Nah, وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر ۖ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وقوله تعالى juga firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54 Inna rabbakumullah sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah alladzi khalaqas samawati wal arda yang telah menciptakan langit langit-langit dan bumi fi sittati ayyam dalam enam masa thumma stawa 'alal 'arsy kemudian dia bersemayam di atas arasnya yughshil lailan nahara dia menutupi siang dengan malam yatlubuhu hathitha yang mana keduanya beriringan berkejar satu sama lain siang mengejar malam malam mengejar siang wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi dan semua yang namanya matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk mengikuti perintahnya, berjalan pada edarnya menurut perintah Allah. Ala lahul amru. Ketahuilah miliknya lah segala macam ciptaan dan segala macam perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Dialah Tuhan yang maha berkah, pencipta alam semesta. Wa qawlu ta'ala إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من, ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه Afala tadhakkarun. Wa qawluhu ta'ala Allah juga berfirman dalam surat Yunus pada ayat ketiga, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian bersemayam di atas arasnya. Dialah yang mengatur semua urusan dan tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izinnya semata. Demikianlah Tuhan kalian, Allah. Maka sembahlah Dia. Tidakkah kalian mengingat Fadzakara tauhidaini fi hadhihi ayat. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua tauhid tersebut, tauhid al-ilmi al-khabari dan tauhid al-iradi. Teruskan. Wa qauluhu ta'ala tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa qauluhu ta'ala Allah juga berfirman ini semua ayat yang tadi kita sebutkan menjelaskan Allah di atas, di atas arasnya tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Sesungguhnya kitab ini turun dari yang menciptakan langit dan bumi. Ya, menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dialah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, 'alal 'arsyistawa, bersemayam di atas arsy dalam surah Thaha pada ayat 4 dan 5. Wa qawlu ta'ala وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به ذنوب بذنوب وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ۖ وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله تعالى juga firman Allah Subhanahu wa taala ya wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut bertawakallah engkau serahkan urusanmu pasrahkan urusanmu kepada Dia Tuhan yang hidup yang tak pernah mati wasabbih bihamdih bertasbihlah engkau, pujilah dia. Wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Cukuplah dia semata yang Maha mengetahui dengan dosa-dosa hambanya. Alladzi khalaqa samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyam. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian bersemayam di atas arsy-Nya Ar-Rahman. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah. Fas'al bihi khabira. Maka mintalah kepadanya dia akan mengetahui apa yang kau minta. Cukup sampai di sini ikhwatul kiram rahimakumullah. Ya. Ini sudah berapa ayat? Sudah banyak disebutkan ayat tentang Allah bersemayam. Ya. Nanti dia akan sebutkan lagi ayat-ayat setelah ayat nanti hadis dan seterusnya. Insyaallah taala semoga Allah berikan kita kemudahan untuk melanjutkan pembahasan ini. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.